dan tidak ada yang lain. Fa innahu taratan ya'khudhu ala jihati yamini. Karena terkadang dia akan berjalan di sebelah kanan. taratan ala shimali. Terkadang di sebelah kiri. amamahu wa taratan yarji'u khalfah. Terkadang ke depan, terkadang kembali ke belakang. فأي سبيل يسلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له Kata Imam Ibnul Qayyim, jalan manapun yang Anda tempuh wahai manusia, tetap aja ada syaitan yang selalu mengintai. Anda mau melangkah ke depan, ada syaitan yang mengintai. Mundur ke belakang, ada syaitan yang mengintai. Kanan ada syaitan, kiri ada syaitan. فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبته عنها ويقطعه Kalau dia menempuh jalan ketaatan di sebelah di kanannya atau di kiri atau ke depan atau ke belakang, maka dia akan selalu berusaha menghalanginya. Ayu'awiquhu wa yubatti'uh atau mempersulitnya dan memperlambatnya wa in salakaha lima'siyatin wajadahu 'alaiha hamilan lahu wa khadiman wa mu'inan wa mumannian. namun kalau dia menempuh perjalanan untuk berbuat maksiat dia akan merasakan syaitan selalu mendorong dia melayani dia, membantunya, dan selalu memberikan berbagai macam harapan dan angan-angan indah. Walau anfaqalahul lahul hubut ila asfalin ila asfala la atahu min hunalik walau ittafaqa bahkan kalaupun seandainya dia sampai terjerumus dalam tempat yang paling hina pun syaitan akan datang kepada dia itu bedanya. Kata Imam Nul Qayyim, ketika orang berbuat amal beramal baik, syaitan akan selalu berusaha menghambat. Antum lihat bagaimana kadang-kadang di masyarakat kita ini untuk rehab musola kecil aja harus ngenceleng di jalan. giliran masyarakat situ anaknya walimahan nanggap musik artis 300 juta satu malam. Kemana itu harta 300 juta? Itu loh Pak musola di RT mu ngenceleng, nggak malu. Harta yang nggak berkah. Harta yang nggak berkah, na'udzubillah. Dan memang begitulah syaitan. Kata Imam Ibnul Qayyim kalau Anda menempuh suatu jalan kebaikan, syaitan akan berusaha menghalangi, menghantui Anda dengan berbagai macam kekhawatiran, tetapi kalau Anda menempuh jalan maksiat, syaitan akan selalu membesarkan hati Anda, syaitan akan selalu membuat Anda tergiur, memberikan berbagai macam harapan dan angan-angan hampa. Wa mimma yashhadu li sihhati aqwali salaf qawluhu ta'ala وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم dan juga termasuk yang menunjukkan benarnya ucapan para salaf ini adalah firman Allah Azza wa Jal dan kami qayyadna lahum qurana kami telah memberikan dan mendudukan kepada mereka qurana qarin Fazayyanu lahum ma baina aydihim. Lalu dia selalu menghiasi dari depan mereka dan dari belakang mereka berbagai macam kemungkaran. Fusilat ayat 28. Ketika Anda salat malas merasakan malas salat maka sadarlah bahwa di dalam hati Anda atau pada diri Anda ada salah satu cabang kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi Allah azza wa jalla mengatakan wa idza qamu ila salati qamu kusala. Di antara ciri orang munafik ketika berdiri menunaikan salat, salat tapi malas. Cepat sadar dan taubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Karena emang syaitan gak akan mungkin melepaskanmu dan membiarkanmu. Kecuali kalau anda kembali kepada jalan yang benar. Qala al-kalbi. Alzamnahum qurana'a minasyayatin. Berkata Imam Al-Kalbi menafsirkan ayat ini. Alzamnahu. Kami memberikan kepada mereka pendamping korin dari syayatin. Wa qala muqatil. لهم قرناء من الشياطين لا إله إلا illallah kapan ada sedikit aja sebab syaitan bermain dia nggak mendapati sebab dia akan terus menciptakan sebab karena memang dia adalah karim kita wa qala Ibn abbas ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروها ودعو ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها Maknanya syaitan terus memperindah dan menghiasi dunia di mata orang. Sehingga dunia seakan-akan segalanya. Dari sini ma'asyurul ikhwati wal akhwat. Berfikirlah kita. Untuk kita bisa istiqamah di atas agama yang benar ini. Berfikirlah kita bahwa dunia hanyalah sementara dan kita akan tinggalkan. Dan berfikir pula kita. Banyak orang mengatakan kenapa anda nggak sholat? terbawa pergaulan, terbawa lingkungan, terbawa teman. Sekarang Anda berpikir, apakah teman Anda akan menghantarkan Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya? Apakah pergaulan Anda akan menyelamatkan Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla? Semua itu adalah syaitan. Kenapa orang ini dulu rajin sholat sekarang gak sholat? Pergaulan, terbawa teman, lingkungan, Sadarlah bahwa lingkungan dan pergaulan dan teman-temanmu mereka akan meninggalkanmu. Dan engkau akan meninggalkan mereka. Jangan selalu dihiasi oleh syaitan di muka anda dunia ini. Sehingga semua urusannya serba dunia. Lupa dengan agama. وَزَيَّنُوا لَهُمْ ma baina aidihim wa ma khalfahum. Memang dunia serba menggiurkan. Tetapi ambillah pelajaran dari umat-umat yang Allah Azza wa Jalla binasakan. Wa qala al-kalbi zayyanu lahum ma baina aydihim min amri al-akhirah annahu la jannatun wala nar wala ba'thun wa ma khalfahum min amri ad-dunya ما هم عليه من الضلالة وهذا اختيار القراء Kalau orang mau menjalankan agama begitu susah rasanya, begitu sulit. Kalau orang mau berbuat bid'ah, berbuat maksiat dipermudah oleh syaitan. Orang kadang-kadang mau ngaji, mau taklim. kita dapati kadang-kadang sebagian masyarakat kita ini, dia tahu sunnah. Dia lewat radio, lewat televisi, kadang tahu dia. Apa yang dia pikirkan? Saya kalau ngaji seperti mereka takutnya meninggal dikubur kayak ngubur kucing. Nggak ada yang doain katanya. Siapa yang mengatakan nggak ada yang doain? Kalau Anda meninggal dalam keadaan muslim, Pak, muslim, Bu, jangan khawatir. Anda dikirimin doa setiap orang yang khutbah Jumat setiap hari Jumat. Coba aja kalau orang khutib Jumat pertama kali doa dibuka dengan apa? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, apalagi yang kurang. Setiap Jumat Anda didoain ribuan khatib. Sudah gitu yang doain orang yang berilmu lagi. Kalau orang bodoh kan gak mungkin khutbah. Apalagi yang dikhawatirkan. daripada mau cari orang yang doain cuma tujuh malam tok. Itu pun doa juga nggak jelas. Yang di belakang aminnya doang yang banter padahal nggak tahu doanya apa. Amin. Lo amin amin tahu nggak siapa yang doainnya nggak tahu. Nah, kenapa ngomong amin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keras, Begitu masuk tengah doa udah nggak jelas lagi doanya Yang penting aminnya banter amin. Terakhir Al-Fatihah. Orang yang ngaminkan kamu tahu nggak ngamin-ngaminin doanya apa sih tadi nggak tahu. Lo kenapa kamu aminin doa yang kamu nggak tahu? Ya modal husnudon doang katanya. Itu contohnya Tanya kepada tuan rumah, kamu didoain apa? Orang tuamu yang sudah meninggal selama ini didoain apa? Nggak tahu, Pak. Mending didoain ketika khutbah Jumat. Jelas doanya. Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat. Didoain. Kurang apa lagi? Di dalam sholat kamu dikirimin doa. Khawatir banget sih? Di dalam sholat kamu dikirimin doa. Apalagi yang mengkhawatirkan? السلام علينا وعلى ibadillahi salihin. Kamu saleh enggak? Orang tuamu saleh enggak meninggalnya? saleh insyaallah Sudah jangan khawatir. Enggak ada yang doain. Kata siapa enggak ada yang doain? di dalam salat Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin Ya Allah berikanlah keselamatan kepada saya Dan berikan keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh Jangan mau dihambat syaitan untuk mengetahui kebenaran Untuk menjalankan kebenaran hanya karena Iming-iming seperti itu Takut nanti nggak ada yang doain Khawatir meninggal nggak ada yang doain Siapa yang mengatakan nggak ada yang doain Setiap khotib Jumat mendoakan kamu setiap orang salat mendoakan kamu. Apalagi yang kurang. Syaitan memang ketika orang mau baik selalu dipersulit. Begitu susah kadang. Keliling dari makam ke makam. Nyewa bis. Ngapain keliling cari syafaat? Syafaatnya siapa? Syafaatnya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Capek banget mau cari syafaat. Baca itu riwayatnya, baca itu hadisnya. Mau mendapatkan syafaat Rasul susah apa gampang? Gampang. Setelah selesai mendengarkan azan baca apa? Ha? Allahumma rabb hadhihi da'wat at-tammatil qa'imat sampai selesai kata Rasulullah apa? Hallat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang membaca doa itu setiap selesai mendengarkan azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat gratis tis. Cari syafaatku susah amat gitu loh, harus nabung duit dulu. Ibadah itu gampang, jangan dipersulit. Baca doa setelah selesai azan, dengarkan azan, baca doa itu. Kata Rasulullah, halat lahu syafaati yawmal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Apalagi yang mau dipersulit. Saya sudah tahu sebenarnya, cuman takut kalau mau ikut taklim nanti dikubur kayak ngubur kucing. Gak ada yang doain. Jangan khawatir. Didoain sama khutbah khatib Jumat Udah bismillah ayo ngaji. Ya udah kalau gitu mau ngaji alhamdulillah plong. Jangan mau. Nah itu memang setan. Ini anak muda kita ini, anak muda maupun anak tua kita ini seringnya begitu. Mau masuk majelis taklim, baca iklan taklim, baca iklan daurah, baca iklan muhadharah Mau hadir, aduh nggak enak, nggak punya teman. Nanti masuk masjid pada ngelirik saya semua nggak enak. Saya ingin hadir cuman nggak ada teman. Itu kalau mau maju kalau mau menghadiri majelis taklim. Tapi kalau ada konser musik, gampang nanti cari teman di sana. Gak ada teman, gampang nanti cari teman di sana. Gandeng teman di sana. Setan memang. Apa kata para ulama, kata Ibnu Abbas, kata Al Bujahid, bahwa yang namanya syaitan ketika Anda mau berbuat baik yusabit dia akan selalu berusaha untuk men, apa namanya menghalangi, mempersulit, mempersusah. Dia akan terus berusaha menghalangi Anda. Tapi ketika Anda mau berbuat jahat, akan dipermudah, akan difasilitasi oleh dia. Astagfirullahaladzim. Dan memang begitulah syaitan. Orang kalau mau rusak itu gampang kok. Tapi kalau mau baik itu susah. Kemudian kata beliau, Faqala Ibn Zaid, Zayyanu lahum ma mada min khubthi a'malihim wa ma yastaqbiluna minha wal ma'na ala hadha zayyanu lahum ma amiluhu falam yatubu min wa ma ya'zimuna وما يعزمون عليه فلا fala تركه Ini juga di antara kaidu syaitan. Di antara makar syaitan adalah selalu mengingatkan kepada kita perbuatan-perbuatan hitam masa lampau kita dan diperindah. Ada dua ini. Terkadang dia mengingatkan kepada kita masa lalu kita. Terus setelah itu bukannya nyesal, bukannya ini malah, tapi bagus juga kok. Akhirnya nggak taubat dia malah tertawa. Ada lagi yang kedua, dihasut dengan amalan malam buruknya yang masa lampau, sehingga dia selalu dihantui dengan patah semangat dan was-was. Ada yang seperti itu. Ingat ya ikhwan barakallahu fikum. Yang namanya pengaruh syaitan itu bisa jadi bukan hanya berpengaruh kepada hati Anda, tetapi bisa aja berpengaruh kepada fisik. Dari raut wajah terlihat orang ini kalau selalu diserang dengan penyakit was-was. Gak pernah ceria, murung aja. Ada orang sholat, ada orang mandi. Sampai dua jam. Mandi dua jam. Saya tanya apa yang kamu kerjakan di kamar mandi dua jam ini? Kayak anak kecil Ustaz. Gosok tangan, telapak tangan digosok. Nanti setelah itu badan. Nanti selesai semua kembali lagi. Kayaknya ini tadi belum digosok. La ilaha illallah. Setan coba. Kenapa? dia merasa barakallahu fikum bahwa dirinya ini kotor dan harus dibersihkan dengan cara seperti itu. Dua jam di kamar mandi, coba kalau dua jam baca Quran, dapat pahala nggak itu? Pahala luar biasa. Dua jam mainan game, nggak bosan-bosan. Baca Quran baru lima menit sudah ngantuk. Itu kebiasaan. Bisa kuat itu mata kalau mainan game. Pengantar tidur game. Sambil nunggu istri nyiapin makanan game. Ini game. Al-Quran baru megang Al-Quran sudah ngantuk. Memang begitu setan. Kalau anda berbuat baik selalu dibuat anda itu malas. Nggak ada gairah, nggak ada selera. Tapi kalau sudah mau berbuat yang mungkar atau paling tidak yang sia-sia yang tidak ada gunanya, semangat betah luar biasa. Ciptakan hari-hari kita dengan hari-hari Al-Quran. Al-Quranul Karim jadikan sebagai zikir harian kita. Bisa saja syaitan berpengaruh dan berefek kepada fisik Anda. Terlihat murung terus terlihat nggak ceria. Dan pada akhirnya bisa juga dalam wujud pada akhirnya dia bisa berhalusinasi karena godaan syaitan. Dia bisa saja berhalusinasi. Ada orang katanya sih sudah tobat dari LDII, katanya mantan. Bertamu di rumah. Ngobrol, ngobrol, ngobrol sampai masuk waktu sholat duhur Dengar azan. Mas, ini sudah masuk waktu sholat duhur mas. Kita sholat aja dulu. Aduh Pak Ustadz mohon maaf. Ini pakaian yang saya pakai ini najis semua. Kok bisa najis semua? Gimana ceritanya Pak? Gimana kalau saya pinjamin pakaian ada sarung, ada baju koko? Aduh mohon maaf Pak Ustadz anu nanti di rumah aja biar pakaiannya tak sucikan dulu. Gimana sih katanya ini mantan sudah tobat kok masih kayak gini. Terus saya penasaran gimana ceritanya kok bisa bajumu celanamu kena najis semua. Ini Pak Ustadz tadi sebelum kesini saya nyeboin anak. Anak saya ee e, jadi saya ceboin ya ini celana baju ya kena najis semua. Oh, sampean nyeboin anak ditaruh di kepala baru ceboin. Ini kan was-was satu syaitan luar biasa berarti. Orang nyeboin anak paling-paling biasanya di mana? Dijepit di antara kedua kaki, anaknya biar gak jatuh diceboin. Kalaupun kepercik juga yang percik airnya bukan kotorannya. Kalaupun kotoran kan kelihatan ada bendanya. Masya Allah kok bisa Nyeboin anak, perasaan najisnya, bajunya, badannya, celananya najis semua. Saya mikir. Sampai nyeboin anak taruh di kepala baru coba. Tapi coba lihat setan bagaimana mempermainkan manusia sampai seperti itu. Nyeboin anak aja semua pakaiannya najis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki najis semua badannya. La haula wa la quwata illa billah. Sampai seperti itu. Ini bedanya apa dengan kaumnya Nabi Lut? Apa kaumnya Nabi Lut? Mereka melakukan homoseksual. Kebiasaan mereka. Laki nggak ada selera kepada perempuan. Laki hanya selera kepada laki. Giliran dinasehati didakwai oleh Nabi Lut. Mereka mengatakan. Akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasum yatataharun. Usir itu Nabi Lut dari negeri kalian. Sok suci mereka itu. Nah, mereka yang najis menganggap orang lain Sok suci. Astagfirullahaladzim. Itu contoh sampai seperti itu orang setan kadang mempermainkan akal orang. Kok bisa nyebohin anaknya perasaan dia najis semuanya? Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa nanti ujung-ujungnya? Makanya kadang-kadang kita lihat ada ibu-ibu atau kadang ada bapak-bapak. Itu kalau musafir mesti ada pakaian khusus untuk sholat. Nanti kalau mau sholat itu dilepas semua pakaian yang di badan ganti itu semua. Semua pada hakikatnya waswas satu syaitan. Kenapa dilepas? Najis enggak sih cuman meragukan. Kalau cuman meragukan kenapa kamu lepas? Biar lebih yakin. Bukan lebih yakin kamu takluk dengan syaitan. Bukan seperti itu caranya melawan syaitan. Nah. Hati-hati terkadang bisa saja berefek pada fisik kita pada pembawaan sehingga orang bisa saja berhalusinasi dengan akibat godaan syaitan. Qala faqauluhu faqaulu aduwullah ta'ala thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim maka ucapan musuh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian aku akan datangi mereka dari depan dan dari belakang mereka. Yatanawalud dunya wal akhirah mencakup urusan dunia dan akhirat. Wa qawluhu an aymanihim wa an syama'ilihim fa in malakal hasanati an fa inna malakal hasanati anil yamin anil yamin yastahiss sahibahu ala fi'lil khair fa ya'tiyahu syaitan min hadhihi al jihati yuthabbitu an وإن ملك السيئات عن الشمال ينهاه عنها فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليها وهذا يفصل ما أجمله في قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين Makanya ketika orang di dalam sholat merasa diganggu syaitan, ketika di dalam tidur merasa diganggu syaitan, apa anjuran Rasulullah, tuntunan Rasulullah apa ya ikhwan? Tuntunannya apa? Eh? Meniup ke sebelah kiri. Karena memang setan ini sebelah kiri. Itu. Meniup. Kemudian a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tapi hati-hati kalau ada orang di sampingnya nanti dengar dia dibalas sama dia auzubillahi minasyaitonir rajim demikian pula pada saat tidur nah ini perhatikan ketika setan mengganggu anda di dalam sholat mengganggu kita di dalam sholat ta'awud Kenapa setan ketika mengganggu kita dalam pakaian, dalam hal-hal yang kenapa kita nggak ta'awud kok malah kita turuti? Perasaan pakaian saya najis dilepas semua. Di dalam salat kalau setan ganggu kita, ta'awud kita. Dalam tidur juga begitu. Tapi kenapa di luar kita harus menuruti syaitan? Lawan. Jangan dikasih peluang. Memang dia kerjaannya seperti itu. Paling tidak dia berhasil membuat kita hidup selalu dalam keraguan. Hidup dalam selalu dalam was-was dan paling banyak hal-hal yang seperti ini adalah dalam ucapan dalam alih, pembahasan Al-Imam Jauzi talbis iblis. Bagaimana iblis, bagaimana syaitan mempengaruhi dan menyesatkan umat manusia. Wa qala ta'ala, "Iyad'una min dunihi illa inasan وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Dia sudah dilaknat oleh Allah bukannya taubat. Malah dia mengatakan la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan andil, saya akan ambil bagian dari hamba-hambamu ini ya Allah wala udhillannahum saya akan sesatkan mereka ala umanniyannahum saya akan bisikkan kepada mereka angan-angan yang manis yang indah wala amurannahum dan aku akan perintahkan mereka fala yubattikunna adanal an'am sehingga mereka melubangi telinga-telinga hewan sebagai sesembahan untuk selain Allah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah dan aku akan perintahkan mereka sampai bisa berhasil merubah ciptaan Allah. Lihat itu anak-anak gaul. Tahu nggak gaul itu dalam bahasa Arab? Gaul itu setan. Makanya kalau katakan anak gaul, anak setan benar juga. Kan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la gaul. Tidak ada itu yang namanya gaul keyakinan jahiliyah ada setan khusus mengganggu dan menyesatkan orang di jalan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la gaula, nggak ada gaula. Itu adalah cuman setan keyakinan kalian aja, was-was kalian aja. La gaula. Kemudian dipakai dalam bahasa kita anak gaul, anak setan. Ya memang tampannya aja tampan setan. Dipoles rambutnya dikasih warna-warni. Muka diwarna hitam ditato itu semuanya celana sobek-sobek. Telinga ada antingnya, hidung ada antingnya, bibir ada antingnya. Gayanya niru orang barat tapi hidung flesok. Gak bisa ditiru pak. Niru seperti itu dia. Ujung-ujungnya ada mobil berhenti ngemis. Astagfirullahaladzim. Kalau kita mikir kadang mana orang tuanya anak-anak seperti ini? Kok bisa orang tuanya gak merasa kehilangan anak? Kok bisa orang tuanya gak malu anaknya seperti ini? La hawla wa la quwata illa billah. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika menerangkan wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Mereka merubah ciptaan Allah. Bagi mereka itu indah sekali. Telinga lubangnya kayak biji jengkol itu. Wah, dilubangin. Begitu mau tobat, malu dia diapain nih telinga. Anak baru umur 17 tahun. Bawa orang dibawa orang tuanya ke rumah. Ustadz ini katanya mau tobat ya Allah. Anak gini tobatnya gimana orang ngeliat telinganya aja udah kelihatan preman. Baru 17 tahun telinganya ini. Lobangnya udah kayak biji jengkol itu. Kamu apain tuh telingamu bisa kayak gitu mas? Ini Pak Ustadz dikasih apa gitu terus berhenti. <laughs> ya Allah telinga rapi kayak gini indah bagus gini dilobangin segede gitu Astagfirullahaladzim manusia manusia Memang itu sudah kerjaan syaitan. Apa kata syaitan? Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Gigi rapi-rapi bagus dikasih kawat dikantung pakai kawat itu. Begitu ketawa giginya kayak ada jembatannya orang. Apa sih keuntungannya? Memang itu sudah kerjaan syaitan. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Saya akan terus memperdaya mereka supaya mereka selalu tidak ridha dengan apa yang Allah ciptakan. Supaya dirubah itu ciptaan Allah. <coughs> Hidung dioperasi. <coughs> Operasi plastik Gak riba dengan ciptaan Allah. Memandang tubuhnya gak riba. Maka sadarlah wahai manusia. Dan ini dalam surat An-Nisa ayat 117 bahwa ketika syaitan tidak berhasil memperdaya Anda dengan kesyirikan, tidak berhasil memperdaya anda dengan kemunafikan dengan berbagai macam keperbuatan mungkar wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah aku akan sibukkan mereka aku akan perintahkan mereka supaya mereka bisa merubah itu ciptaan Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada mereka Astaghfirullahaladzim sehingga berbagai macam upaya فلا آمر ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, maka dia telah merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Syaitan selalu memberikan janji manis dan angan-angan manis untuk mereka. Dan tidak ada lain janji syaitan kecuali tipuan belaka. Yang namanya orang menyesal setelah terpedaya oleh syaitan. Jangan sampai kita seperti itu. Berpikirlah sebelum berbuat. Udah masuk isya ya? Hah? Biasanya berangga kalau azan dulu baru lanjut dikit itu biar selesai. Iya. Azan dulu ya. Azan dulu baru kita lanjut habis itu habis itu kita kita ambil waktu sholat sunnah nanti. Kalau mau azan dulu. Thank you. Baik kita lanjutkan. <clears throat> Qala Dhahak Dhahak bin siapa ya ikhwan? Dhahak ibnu Muzahim. Wallahu alam. Secara bahasa Dhahak itu artinya orang yang murah senyum. Bahika ya bahaku tertawa kalau bahak artinya orang yang suka senyum. Sebutkan dalam riwayat dalam biografi beliau bahwa dikatakan Bahak keluar karena dia tinggal di dalam kandungan ibunya dua tahun. Keluar giginya udah penuh. Dua tahun dalam kandungan, lahir dalam kondisi giginya udah penuh sehingga dinamakan Bahak. Karena senyum giginya udah penuh kelihatan. Itu salah satu apa namanya maklum pada zaman dahulu belum ada belum nggak mengenal operasi sehingga mereka sudah alamnya aja. Beliau mengatakan mafruban ay ma'luman. Ma'lum. Qala az zajaj ay nasiban iftarathu ala nafsi. Qala al-Farra ya'ni ma ju'ila ma, ju'ila lahu alayhi as-sabil minan an-nas. Fahuwa kal mafrud. Artinya syaitan memang sudah diberi izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil bagian dari hamba-hambanya. Sudah, memang sudah ada bagiannya dia. Makanya sering kita mengatakan ini orang kesetanan, tidak ada orang mengatakan ini setan keorangan. Kenapa memang nasnya sudah begitu? Al-Quran sudah berbicara la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa ay ma'luma Ya Allah saya akan mengambil bagianku yang maklum untuk saya dari hamba-hambamu ini sudah ada bagiannya dia sesoleh apapun sudah ada bagian setan dia subhanallah tetap aja selalu setan menggoda dia Qultu حقيقة الفرد هو التقدير والمعنى أن من اتبع الشيطان أكو syaitan aku ابن القيم حقيقة Ibnu daripada al adalah at dan maknanya bahwa orang yang mengikuti syaitan wa ata'ahu dan mentaatinya fahuwa min nasibihil mafrud wa hadzihil maqsum maka berarti dia itu adalah termasuk bagian syaitan yang telah dibagikan untuk dirinya Fakullu man adu aduwallahi fahuwa min mafrubih. Setiap orang yang taat kepada musuh Allah, maka dia adalah telah memberikan bagian syaitan pada dirinya, dari dirinya. Fana kisman, nasibu syaitan wa mafruduh, wa awliya Allah wa hizbuhu wa khasatuh. Maka dengan demikian berarti manusia ini ada dua bagian syaitan yang kedua adalah wali Allah dan kelompok Allah dan orang-orang khusus Allah Azza wa Jal. Nah, itu manusia. Ada manusia yang memang bagian setan. Ada manusia yang memang dia adalah waliullah. Wa qawluhu wa la ay'anil haqq Perhatikan juga sumpahnya dua sumpah, lam dan nunu taukid. Aku akan berusaha menyesatkan mereka dari al-haq. Wala umanniyannahum qala Ibn Abbas yuridu ta'wiqat taubati wa taakhiraha. Aku akan membisikkan mereka supaya mereka selalu menunda-nunda taubat. Ketika terbesit pikiran taubat nanti kan masih muda. Apa prinsipnya anak sebagian anak muda sekarang puaskan masa mudamu? Sayangnya bukan memuaskannya dengan ketaatan. Dipuaskannya dengan maksiat. Dipuaskannya dengan internet. Dipuaskannya dengan gambar porno di dalam HP-nya. Nggak taunya belum sempat taubat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di tengah jalan wal billah. Dalam keadaan nggak pernah sholat Ingat ajal tidak ditentukan kapan Anda akan meninggal. Tetapi yang jelas ajal sudah ditetapkan. Artinya nggak bakal meleset. Nah, perhitungan waktu apakah Anda nanti meninggal setelah tua atau enggak, Allah Azza wa Jalla yang tahu. Wa al-kalbi umanniyuhum umanniyannahum أنه أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث وقال الزجاج أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة استغفر الله العظيم ولأضلنهم ولأمنينهم kata Az-Zajjaj maknanya saya akan sesatkan mereka Tapi dari sisi lain juga saya akan buat mereka merasa aman dan nyaman. Mereka bakal masuk surga. Ada apa enggak ini? Ada. Enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah, enggak pernah taubat, kerjanya maksiat. Baru meninggal, baru meninggal, belum dikubur. Sudah diumumkan di koran. Telah kembali ke rumah Bapak di surga dengan tenang. Kok enak sekali ya wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ini tafsir az zajjaj Artinya saya akan kumpulkan dua sifat ini pada mereka. Saya akan sesatkan mereka, tapi nanti dari sisi lain juga saya akan buat mereka merasa aman, nyaman. Seakan-akan mereka ahlul jannah. Ya itu tadi contohnya. Nggak pernah sholat, kerjanya maksiat, giliran diadab oleh Allah Azza wa Jalla, saya lagi diuji oleh Allah. Ujian apa adab, mas? Gak pernah sekolah mintanya ujian. Kejar paket atau apa? Itu bukan ujian mas, azab dan peringatan. Taubat cepat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana anda mau ujian gak pernah sekolah? Taubat itu adalah peringatan dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Taubat sebelum turun azab yang lebih besar. Wala Walau Saya akan sesatkan mereka, tapi dari sisi lain saya akan buat mereka merasa aman dan nyaman. Seakan-akan mereka lah ahlul jannah. Makanya kadang-kadang kita ketawa sendiri itu kayak gitu. Orang Islam mau masuk surga harus doain dulu tujuh hari tujuh malam. Ini kubur aja belum sudah diumumkan telah kembali ke rumah Bapak di surga dengan tenang. Luar biasa. Kok bisa sampai seperti itu orang? Kemudian terakhir kata beliau, wa qila wala la umanniyannahum rukubal ahwa'id da'iyati ila al-isyan wal bid'ah wa qila umanniy amaniyuhum طول البقاء أمنيهم طول البقاء من في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة قوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام البت القطع فليبتكن آذان الأنعام saya akan perintahkan mereka untuk melubangi telinga-telinga hewan. Wa huwa fi hadzal mawdi' qat'u adhan al bahirah an jami'il mufassirin yaitu memotong telinga hewan untuk dipersembahkan kepada berhala. Sebagai tanda bahwa hewan ini adalah untuk persembahan. Dipotong telinganya atau ditato atau yang sejenisnya. Kalau zaman sekarang untuk persembahan apa biasanya? Kepala kerbau. Atau kalau enggak kepala sapi. Dikasih bedak. Dilipstikin dipaisin pokoknya dipercantik itu kepala kerbau diiring ke laut katanya persembahan sedekah laut ada aja subhanallah apa yang dimaukan di balik ritual-ritual ini semua sedekah laut sedekah itu kepada fukara wal masakin tolak balak setelah tolak balak balak turun Walayyadu billah Memang itu sudah gaya-gayanya syaitan. Wala amurannahum falayubattikunna adanal an'am. Ini masih mending. Zaman sekarang bukan hanya sekedar melobangi telinganya. Hewannya kadang-kadang disiksa untuk persembahan supaya hujan turun. Dipukuli, disiksa, ditikam sampai mati itu. Kok sampai seperti itu syaitan mempermainkan manusia? Mikir gak sih kita ini kadang-kadang subhanallah. ومنها هنا كره جمهور أهل العلم تسكيب أذن الطفل للحلق dari ayat ini atau berdasarkan ayat ini kata Imam Ibnul Qayyim jumhur ulama menganggap makruh melubangi telinga bayi untuk anting. Naam. Warakhasa rakhasa ba'dhum fi dzalika lil unsa. Namun sebagian ulama memperbolehkan kalau memang itu adalah anak perempuan. Duna zakar kalau laki-laki jangan, perempuan aja. Lihajatiha ilal hilyah. Kenapa? Karena anak perempuan butuh perhiasan. Dan perhiasannya diantaranya di telinga. Antingnya di telinga itu masih waras. Tapi kalau anting di hidung, itu sudah gak waras. Wahtaju bi hadis Ummi Zara. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Zara wa fihi unasa min huliyi udhu, min hulu min huliyi udhunayya. Di dalam hadis Ummu Zara Rasulullah mengatakan mereka adalah wanita-wanita yang sangat indah anting mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, kuntilaki kuntulaki ka abi zar'in li ummi zar'in saya adalah ibarat ummu zara kepada abu zara di hadapan ummu zara Naam, hadis ini dalam sahih. Kumpul 11 orang wanita. Dan memang itu tabiatnya perempuan biasanya kalau udah kumpul nyeritain suaminya masing-masing. Kamu sih mending suamimu bisnisnya lancar. Saya ya Allah suamiku kembang kempis. Pulang-pulang kadang-kadang bukannya bawa duit, bawa air mata. Sabarlah mbak katanya. Ya namanya nasib orang lain-lain. Yang satu lagi ya saya sih mendinglah suami saya. Ini hadis Ummu Zara. Kumpul beberapa sebelas orang wanita. Semua menceritakan suami mereka masing-masing. Yang satu cerita suami saya begini, zauji Iza dakhala asida wa iza kharaja fahida saya suami saya kalau sudah masuk rumah jadi macan, kalau di luar rumah jadi kelinci. Artinya kalau sudah masuk rumah galaknya di dalam rumah luar biasa, tapi kalau di luar penakut. Yang lain lagi cerita suami saya begini, <laughs> suami saya begini. Zauji idha akala fahida. Suami saya kalau makan habis semua makanan di dapur. Wala yulijul kafaliya alamal basa. Kalau tidur juga nggak pernah nyentuh, nggak pernah meraba tubuh saya. Dingin lah, frigid lah pokoknya. Ceritain semua suaminya masing-masing. Ummu Zara yang lulus. Ummu Zara cerita. Kalau saya suami saya orang yang baik. Dia orangnya begini, begini, begini disanjung suaminya. Suatu saat dia melihat wanita dan dia jatuh cinta dengan wanita tersebut. Dia pun menikahinya dan dia menceraikan saya dengan baik. Dia memberi nafkah kepada saya. Maka Rasulullah mengatakan, saya adalah ibarat Abu Zara dan kamu adalah Ummu Zara'nya. Yang baik Artinya kamu suami yang baik, kamu istri yang baik, saya juga suami yang baik insya Allah. Jadi seperti itu kalau mau jadi suami istri. Istri menceritakan kebaikan suami, suami menceritakan kebaikan istri. Jangan dimana ketemu cerita, Masya Allah istri saya jelek sekali. Jangan. Istrimu itu adalah cermin kamu sendiri. Kalau kamu cerita istrimu jelek, artinya kamu juga jelek. Al-khabithatu tulil khabithin. Wat-tayyibatu lil Jodohnya orang masing-masing. Nanti istrimu juga cerita kejelekanmu di luar. Jangan. Tutupi aib masing-masing. Naam. Kata Rasulullah, Kuntu laki ka zar'in li ummi zar. Wa natsa Ahmad rahimahullah. Dan al-imam Ahmad bin Hanbal menaskan. Ala jawazi dhalika. Fi haqqil bint. Wa karahiyat wa karahatihi fi haqqil sabi. Dan al-imam Ahmad memperbolehkannya kalau memang itu adalah anak perempuan dan menganggap makruh kalau anak laki-laki. Ingat, istilah makruh dalam usul fikih jangan disamakan istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Istilah mutaakhirin yang namanya makruh itu apa ya ikhwan? Dikerjakan uh, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tak berdosa. Itu istilah makruh menurut mutaakhirin. Sehingga kenal pot jalan terus di mulut kan makruh katanya. Ini potnya di mulut. Ngebul terus ngomolnya apa kan makruh. Katanya. Makruh sih makruh tapi Rasulullah begitu nggak perbuatan beliau. Taruhlah sekarang menurut Anda makruh. Apa itu artinya makruh? Eh? dibenci. Paham bahasa Arab kan? Apa itu makruh? Dibenci. Nah, kalau anda dibenci artinya siapa yang membenci anda? Allah dan Rasulnya. Berarti kalau anda melakukan anda sama aja menantang Allah dan Rasulnya. Taubat, jangan banyak cari dalil. Makruh itu dalam istilah mutakadimin berbeda. Makruh itu pada hakikatnya menurut istilah mutakadimin adalah haram hanya saja ketika nas atau dalilnya itu tidak begitu mengena, tidak begitu nas ke sana, mereka kehati-hatiannya makruh, tapi pada intinya adalah haram. Itu mereka maksudnya. Nah, makanya Imam Muhammad, kok Alimah Muhammad mengatakan makruh ya melobangi e, telinga bayi laki-laki, berarti kalau begitu saya lakukan boleh dong. Kan gak dosa berarti jangan. Itu namanya salah paham. Fahami perbedaan istilah mutakaddimin dengan mutaakhirin. Mutakaddimin kalau udah mengatakan makruh itu pada hakikatnya haram. Dan memang itu yang benar. Nah, tetapi kalau anak perempuan boleh dilobangi telinganya untuk anting. Dan itu bukan termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla kalau seperti itu tadi. Dilobangi seperti jengkol itu besarnya. Tapi kalau cuma sekedar anting, nggak merubah. Justru dia di situ adalah perhiasan wanita. Nah, ini udah di antara faedah fikih di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil permasalahan ini eh, masalah khilaf melubangi telinga bayi yang rajih adalah boleh kalau dia adalah bayi perempuan dan haram kalau dia adalah bayi laki-laki barakallahu fikum. Naam. Dan bukan termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla karena memang itu adalah kebutuhan wanita, dia perlu hiasan. Naam. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Sekilas pembahasan tentang masalah makaidu syaitan. Wa illa kalau kita mau bahas secara tuntas, antum lihat kitabnya tebal. Sampai satu tahun belum tentu selesai. Tetapi paling tidak kita Sebab namanya dengan sedikit pembukaan kita bisa mawas diri, kita bisa waspada. Nah, kita bisa barakallahu fikum menjadi orang yang selalu berhati-hati di dalam beribadah. Jadilah kita ini barakallahu fikum sebagai orang yang selalu sebagai pemain dan jangan mau sebagai wasit aja ngawasin orang aja. Kita selalu mawas diri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari neraka. Jangan selalu menjaga orang lain. Orang ini sesat, orang ini salah, orang ini hizbi, orang ini itu. Jangan jaga dirimu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah dan timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan liriklah dirimu, lihatlah dirimu, perhatikan pada dirimu apa amal yang kau persiapkan untuk menghadap hari esokmu di hari kiamat nanti. Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, "Wallah, demi Allah, Lau kana lidzunubi raihatun ma dana minni ahad.